yaitu hukum bagi isim-isim zaman dan juga isim-isim makan dari sisi di mana isim-isim tersebut dapat di-i'rab nasab ya mansub sebagai dhorof. jadi di sini kita akan membahas bagaimana hukum isim-isim zaman dan juga isim-isim makan apakah semuanya itu dapat dinasobkan sebagai dhorof atau ada perinciannya. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-305 sampai bait yang ke-307. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama dan setiap setiap isim waktu ya setiap isim waktu itu dapat ya qabilun dzaka artinya dapat menerima semua syarat-syarat dzaraf tadi atau mudahnya seluruh isim waktu itu dapat dinasabkan sebagai dhorof. Ya, di sini dimutlakkan bahwa semua isim waktu atau semua isim zaman itu dapat dinasabkan sebagai dhorof. Kemudian wama yaqbaluhul makanu illa mubahama. Adapun isim makan itu tidak dapat menerima syarat-syarat dzaraf melainkan jika isim makannya itu mubaham. Atau dengan kata lain, isim makan yang dapat dinasobkan sebagai zorof itu hanyalah isim makan yang mubaham. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Kemudian, nahwul jihati wal maqadiri wa ma sigho minal fi'li min roma. Maka Contoh dari isim-isim makan yang mubaham itu adalah al-jihad, ya arah. Ya arah itu mubaham. Ya, misalnya ada di depan kita, di belakang kita, atau kiri kita, kanan kita itu masih samar. Karena bisa jadi jaraknya jauh ya atau tidak persis ada di sebelah kita dan lain sebagainya. Kemudian wal maqadiri ya wal maqadiri. Jamak dari miqdar itu maksudnya adalah ukuran. Ya, sesuatu yang dapat diukur seperti jarak misalnya. Maka isim makan yang seperti itu yaitu dapat juga dijadikan sebagai dzaraf. Kemudian wa masigha minal fi'li dan juga isim makan yang dapat menjadi dzaraf itu adalah isim makan yang dibentuk ya atau diturunkan dari fiil. Ya, jadi kalau kita dahulu pernah misalnya mempelajari tasrif istilahi dari sebuah fiil. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat bahwa asal dari tasrif itu adalah fiil. Ya, karena bisa juga ada yang berpendapat bahwa asal dari tasrif itu adalah masdar. Tetapi dahulu biasanya kita memulai menghafal tasrif istilahi itu dari fi'il. Ya seperti fa'ala yaf'alu fi'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Maka di situ ada maf'alun maf'alun. Itu biasanya adalah isim zaman dan isim makan yang berasal dari fiil tersebut. Ya, itu kalau misalnya berasal dari fiil, ya diturunkan dari fiil melalui tasrif istilahi, itu isim makan tersebut itu dapat dinasobkan sebagai dhorof. Contohnya apa? Ka marman min Roma. Contohnya adalah marman. Ya, marman Marman itu adalah isim makan dan juga bisa isim zaman dari fi'il Roma. Ya fa'ala. Kemudian marman itu mengikuti maf'alun. Ya, maka seperti itu bisa menjadi dzaraf. Kemudian beliau melanjutkan wa syartu kauni dza maqisan an yaqa dzarfan lima fi aslihi ma'hujtama. Dan di sini beliau memberikan syarat. Ya, syarat ka, syartu kaunida maqisan. Ya, syarat bagi isim makan yang berasal dari fiil tadi itu dapat dinasobkan sebagai dzaraf ya an yaqa dzarfan ya dapat dikiaskan dapat dinasobkan sebagai dzaraf itu syaratnya adalah lima fi aslihi ma'hujtama yaitu antara isim makan yang menjadi zorof tadi dengan amil yang menasobkan zorof itu harus sama-sama berasal dari rumpun kata yang sama. Atau mudahnya, antara amil dengan isim makan yang menjadi zorof itu harus sama-sama berasal dari tasrif istilahi dari kata yang sama. Misalnya kalau Roma itu menasobkan marman, ya, maka marman itu bisa dinasobkan sebagai dhorof. Karena antara Roma dan marman itu berasal dari akar kata yang sama. Itu maksud dari bait ke 307 ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan ketiga bait ini, beliau mengatakan asma zamani kulluha tasluhunil lin nasbi ala dzarfiyyati asma zamani kulluha tasluhu lin nasbi ala dzarfiyyati isim-isim zaman itu seluruhnya itu memungkinkan untuk dinasabkan sebagai dzaraf jadi di sini dimutlakkan bahwa semua isim zaman itu memungkinkan untuk dinasobkan sebagai zorof sawa fi dzalika al-mubhamu. Ya sama saja apakah isim zamannya itu isim zaman yang mubaham Apa isim zaman yang mubaham Wa huwa ma yadullu ala zamanin ghairi muhaddadin yaitu isim zaman yang mubaham adalah isim yang menunjukkan akan suatu zaman yang tidak spesifik, tidak tertentu. Jadi isim zaman yang menunjukkan akan zaman atau waktu yang tidak tertentu, tidak spesifik, itu adalah isim zaman yang mubaham. Mithlu contohnya waktin ya waktu. Ya kata waktu itu juga diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu sesuatu yang mubaham. Ya, waktu itu sesuatu yang masih samar, ya, karena kemungkinannya ada banyak. Zamanin, ya, dan juga istilah zaman. Ya, istilah zaman itu juga sesuatu yang masih um, mubaham. Ya, zaman itu bisa panjang, ya, atau bisa juga pendek, tergantung dari konteksnya. Kemudian lahdhatin, ya lahdhatin. Lahdhatin sejenak, ya sejenak itu juga sesuatu yang mubaham. Sejenak itu relatif, ya bisa jadi mungkin hanya 5 detik atau mungkin 10 menit juga bisa dianggap sebagai sejenak. Ya, saya menunggu sejenak. Ya, intadhortu lahdhatan. Nah, itu bisa jadi itu 10 menit ya bisa 30 menit, ya, masih banyak kemungkinan, masih mubaham. Awil muhtasu atau isim waktunya yang bisa dinasobkan sebagai zorof itu adalah isim zaman yang mubaham. Maaf, isim zaman yang muhtas Apa isim zaman yang muhtas Wahuwa ma yadullu ala zamanin muhaddadin. Yaitu isim zaman yang menunjukkan akan zaman tertentu. Nah, bagaimana cara suatu isim zaman itu menunjukkan akan zaman yang tertentu? Lita'rifihi bil alamiyati. Ya, misalnya isim zaman tersebut itu ma'rifah karena alamiyah. Ma'rifah karena adanya suatu nama yang disandarkan kepada isim zaman tersebut ka Ramadana. Ya, contohnya adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu sudah diberi nama dan nama tersebut itu membuat Ramadan itu ma'rifah. Ya, menjadi mukhtas, menjadi zaman yang tertentu. Au bil idhafati atau bisa juga isim zaman tersebut mukhtas karena ma'rifah dengan idhafah. Ya dimakrifahkan ke idhofah. Mislu contohnya yaumil khamisi. Ya atau yaumal khamisi. Ya, yaumal khamisi ya hari Kamis. Yaumun itu sebetulnya masih mubaham. Ya masih mubaham. Akan tetapi karena diidhofahkan kepada al-khamisi, ya al-khamisi, maka itu menjadi ma'rifah, menjadi hari Kamis ya hari yang sudah kita ketahui bersama. Au bi'al, atau bisa juga isim zaman itu menjadi muhtas, karena ma'rifah dengan al. Mithlu, ya contohnya adalah al-yauma. Ya, al-yauma. Maka lafat yaumun yang tadinya mubaham, dengan kemasukan al menjadi ma'rifah, ya menjadi al-yauma. Maka di situ adalah isim zaman yang bisa dinasabkan sebagai zorof, sebagai isim zaman yang mukhtas, karena ma'rifah dengan al. Ya, seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, eh, sebuah ayat yang masyhur, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka al-yauma di situ adalah hari yang sudah tertentu. Kemudian beliau melanjutkan wa minhu dan di antara isim zaman yang bisa dinasabkan sebagai dzaraf itu adalah al-muqaddaru ghairul ma'lumi. Ya al-muqaddaru ghairul ma'lumi. Sesuatu yang dapat diukur, ya sesuatu ukuran, ya suatu ukuran tetapi tidak diketahui secara pasti. Contohnya apa? Kannakirotil ma'dudati ghairil muayyanati. Seperti isim zaman yang nakiroh, yang juga memiliki bilangan, ya misalnya satu, dua, tetapi ghairil muayyanati, tapi tidak tertentu. Ya, tidak tertentu. Nahwu contohnya sirtu yauman au yaumaini sirtu yauman au yaumaini. Saya telah berjalan selama sehari atau sirtu yaumaini. Saya telah berjalan selama dua hari. Nah, satu hari dan dua hari itu terukur. Kita mengetahui misalnya satu hari itu misalnya 24 jam. Ya, dua hari itu 24 eh, satu hari 24 jam, dua hari itu 48 jam. Itu terukur. Tetapi tidak tertentu. Kita tidak tahu satu hari dan dua hari itu di hari yang mana. Nah ini maksudnya dari muqaddar ghairul ma'lum. Yaitu nakiroh ma'dudah. nakiroh yang memiliki bilangan satu atau dua. Tetapi tidak tertentu. Kemudian awil mausufati. Ya, awil mausufati. Atau bisa juga ya muqaddar yang ghairul ma'lum itu adalah nakirah yang ma'dudah yang diberi sifat. Ya nakirah ma'dudah yang diberi sifat. K, contohnya sirtu zamanan tawilan. Ya sirtu zamanan tawilan. Saya telah berjalan untuk sebuah waktu yang lama, sebuah zaman yang lama. Nah, zamanan itu nakirah dan ma'dudah, dia itu berbilang, yaitu satu zaman. Tetapi tidak tertentu, ya, namun disifati dengan towilan Ya, mudahnya dari paragraf ini bahwa isim zaman itu secara mutlak itu dapat dinasabkan sebagai zorof Baik mubaham, ya muhtas ya kemudian juga muqaddar yang ghairul maklum Kemudian kita lanjutkan. Fakullu hadihi tunsabu ala dzarfiyyati. Maka seluruh yang dijelaskan tadi, yaitu isim-isim zaman dan jenis-jenisnya, itu dapat dinasabkan sebagai dzaraf. Nahwu contohnya, safartu yaumal khomisi. Safartu yaumal khomisi saya telah bepergian pada hari Kamis. Ya, itu contoh yang tadi diidofahkan. Ya, ma'rifah dengan diidofahkan. Kemudian intadhortuka lahzotan. Ya, intadhortuka lahzotan. Saya telah menunggumu sekejap, ya sejenak. Maka zotan ini mansub sebagai zorof dan dia termasuk isim zaman yang mubaham. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman was fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177 yaitu dan orang-orang yang sabar ya, baik dalam waktu yang sempit atau juga dalam penderitaan dan juga dalam peperangan. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini wasabirina dan wasabirina yang ada dalam ayat tadi alwawu atifatun. Wawu tersebut bisa dii'rab sebagai wawu ataf. Ya, awistinafiyatun. Atau bisa juga di'i'rab sebagai wawu istinafiyah. Artinya wawu tersebut menjadi pemisah antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Karena jumlah setelahnya dianggap sebagai jumlah yang baru. Wasabirina dan lafat as maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Adalah maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Takdiruhu dan takdir dari fi'il yang disebut dihapus tersebut adalah amdahu saya memuji. Kemudian fil ba'sa'i, ya fil ba'sa'i yang ada di ayat tersebut, jarun wa majarurun muta'alliqun bimahdhufin. Yaitu jar majarur yang ya terkait dengan yang dihapus tadi, halun minat domiri fis Yang merupakan hal bagi domir yang terkandung dalam asabirina. Wa hinal ba'si dan hinal ba'si dzarfu zamanin. Itu adalah hina adalah dzaraf zaman. Mansubun. Yang dia itu dibaca mansub ya hina. Ta'allaqa bima ta'allaqa bihil jarru qablahu. Dan dzaraf tersebut itu terkait ya dengan apa yang jar sebelumnya terkait dengannya. Ya jar yang sebelumnya yaitu fil ba'sa'i itu tadi kan dikatakan muta'alliq mahdzuf ya terkait dengan yang fiil yang dihapus tadi. Maka di sini dzaraf zaman itu juga ta'alluqnya kepada yang dihapus tadi. Wa jumlatu amdahus sabirina musta'nifatun. Dan jumlah amdahus sabirin itu adalah jumlah musta'nifah, ya jumlah yang baru li'annaha maqtu'atun lil madhi. Karena ayat tersebut diputus ya pada wawu istiqnafiyah untuk memuji orang-orang yang sabar. Ya untuk memberikan pujian kepada orang-orang yang sabar. Au ma'tufatun ala jumlati ala jumlatin. Atau jumlati saja ya au ma'tufatun ala jumlati laisa atau dapat juga diatofkan kepada jumlah yaitu laisa dan seterusnya. Karena kita mengetahui Al-Baqarah ayat 177 itu awalnya adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Ya dan seterusnya. Maka laisa di situ atau tadi itu bisa diatofkan kepada jumlah yang ada di laisa ini. Wahia musta'nifatun. Dan jumlah tersebut adalah juga jumlah yang musta'nifah, jumlah yang baru. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan i'rob. Kita kembali ke atas. Fahina mansubun ala zorfiyati Maka lafat haina itu mansub sebagai zorof. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabai yalqahu mansyura Ya wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran. Maka kita lihat catatan kaki terkait Al-Isra ayat 13 ini. Kulla, ya lafat kulla tadi, maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhul madhkuru. Dan uh, kulla adalah maf'ul bih bagi fiil yang dihapus. Ya, bagi fiil yang dihapus yang dapat ditafsirkan oleh fiil yang disebutkan. Yaitu di sini yang disebutkan alzamnahu. Kemudian wa jumlatu alzamnahu la mahallalaha tafsiriyatun. Dan jumlah alzamnahu itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan itu adalah jumlah tafsiriyah ta'irahu maf'ulun fanin. Dan ta'irahu adalah maf'ul yang kedua bagi fiil yang dihapus tersebut. Kita kembali ke atas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-13 dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya ya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kemudian dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai dalam keadaan terbuka. Maka di sini ada lafat yaumal qiyamati. Yaumal kiamati. Maka lafat yauma di situ itu mansub sebagai zorof. Kemudian Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waja'u abahum 'ishaa'a yabkun." Dan kemudian mereka datang kepada ayah mereka ya, di sore hari, di sore hari sambil atau dalam keadaan menangis. Maka di situ ada lafat aisyaan, ya aisyaan pada sore hari. Ya, pada sore hari atau pada malam hari. Nah, itu adalah dzaraf yang mansub. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbihuhu bukhrataw wa asila." Ya wasabbihuhu bukratau wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Maka di sini ada bukrotan dan ada asilan, itu keduanya adalah dhorof. Ya, isim zaman yang menjadi dhorof. Nah, maka di sini sudah jelas bahwa semua isim zaman itu secara mutlak dapat dijadikan dhorof, dapat dinasabkan sebagai dhorof. Kemudian kita masuk ke pembahasan isim makan. Amma asma'ul makani fala yasluhu minha linnasbi ala dzarfiyyati illa nau'ani. Adapun isim-isim makan maka tidak memungkinkan ya tidak memungkinkan tidak dapat dinasabkan sebagai dzaraf ya kecuali dua jenis isim makan. Atau dengan kata lain, hanya ada dua isim makan yang memungkinkan untuk dinasabkan sebagai zorof Selain dua jenis tersebut, itu tidak memungkinkan. Maka apa dua jenis isim makan yang memungkinkan untuk dinasabkan sebagai zorof Al-awwalu yang pertama, al-mubahamu, yaitu isim makan yang mubaham wa mulhaqatuhu. Ya, dan uh, mubaham dan mulhak-mulhaknya. Ya, yang diikutkan hukumnya kepada hukum mubaham. Ya, jadi ada yang mubaham, ada yang hukum-hukumnya itu diilhak diikutkan kepada uh, mubaham tersebut. Wal mubahamu dan yang dimaksud dengan isim makan yang mubaham itu adalah ma laisa lahu hayatun wala hududun mahsuratun yaitu isim makan yang tidak memiliki bentuk dan juga tidak memiliki batasan yang tertentu ya tidak memiliki batas-batas tertentu itulah isim makan yang mubaham nahwu contohnya adalah al jihatus sittu atau al jihatis sitti Contoh dari isim makan yang mubaham adalah arah yang enam. Ya, arah yang enam adalah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu adalah arah yang enam. Itu mubaham. Fi mithli, ya contohnya adalah waqafal mutakallimu amamal musallina waqafal mutakallimu amamal musallina. Orang yang berbicara tersebut telah berdiri di hadapan orang-orang yang sholat. Ya, di hadapan orang-orang yang sholat. Maka amama, ya di depan, itu mubaham. Tidak kemudian tertentu. Karena di depan orang-orang yang sholat, bisa saja misalnya di mimbar. Atau di tempat imam, atau misalnya di tempat muadzin, muadzin. Ya, dan lain sebagainya. Jadi masih samar. Itu contoh dari arah yang enam. Atau jalastu yaminal babi. Ya jalastu yaminal babi. Saya telah duduk di sebelah kanan pintu. Nah, sebelah kanan pintu itu juga mubaham, masih samar. Karena ya sebelah kanan itu kan bisa kanan persis, ya bisa agak jauh, atau kanan agak miring sedikit, ya, dan lain sebagainya. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-19, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau ila tairi fauqahum soffati wa yaqbidun dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung ya di atas mereka yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya. Maka kita lihat di sini ada fauqa Ya, fauqa Nah, fauqa itu adalah isim makan. Isim makan yang menunjukkan arah yang di atas. Fa fauqa mansubun ala dzarfiyati. Maka fauqa di situ mansub sebagai dzaraf. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-64 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu ma baina aidina wa ma khalfana ya lahu ma baina aidina ya lahu ma baina aidina wa ma khalfana dan milik Allah lah apa-apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang kita. Ya baina aidi ya di antara kedua tangan itu maksudnya adalah di depan. Ya berarti termasuk al jihadus situ, arah yang enam. Kemudian ada khalfa khalfa itu belakang. Nah, belakang itu juga um, arah yang enam ya al jihadus situ. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana tahtahu kanzullahuma. lahuma." Ya, wa kana tahtahu kanzullahuma. lahuma. Dan di bawahnya ya ada harta benda ya, atau harta simpanan bagi mereka berdua. Ya ini kisah mengenai dua anak yatim yang masyhur. Maka di situ tahta, ya tahta itu juga adalah al-jihatus situ. Yaitu arah yang enam yaitu di bawah. Dan bawah itu mubaham. Ya terpendam di bawah tanah itu samar ya apakah bawahnya itu dekat atau bawahnya jauh atau bawahnya agak miring sedikit dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa minal mubahami dan contoh dari isim makan yang mubaham itu adalah asma asmaul maqadiri yaitu isim-isim yang berkaitan dengan mikdar ya, yang diukur. Ya, diukur takaran atau diukur. Ya, misalnya seperti jarak. Nahwu contohnya golwatin Ya, contohnya adalah golwah Milin atau mil farsakhin atau farsakh atau baridin ya atau barid. Ini semua satuan jarak. Ya, maka satuan jarak ini itu dianggap sebagai isim makan yang mubaham. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Maka di sini ada penjelasan dari jarak-jarak yang disebutkan tadi. Misalnya al-ghalwatu bi fathil ghaini Al-ghalwah itu dibaca dengan memfathahkan huruf ghain. Ya, ghalwah, bukan ghulwah, bukan ghilwah. Itu apa? Mi'atu ba'in. Ya, mi'atu ba'in. Yaitu empat ba' Ya, satu ba' itu satu depa. Satu depa itu ya kita bentangkan kedua tangan kita, ya ke kiri dan ke kanan. Kemudian ujung jari kiri sampai ke ujung jari yang kanan, itu kita sebut sebagai satu bank atau dalam bahasa Indonesia satu depa. Ya, mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia dahulu kita pernah mendengar satu depa. Yang satu depa itu adalah bank di sini. Kemudian wal milu, ya satu mil dalam bahasa Arab itu adalah miqyasutulin sutulin, yaitu satuan jarak. Satuan jarak bimiqdari matil basori Nah, apa yang dimaksud dengan satu mil? Ya, menurut orang Arab, itu adalah kadarnya itu sejauh mata memandang. Ya, artinya mata sanggup memandang sampai ujungnya, ya sampai ujung dari penglihatan, itu yang disebut dengan satu mil. Ya, indal fuqahai, ini menurut para ulama fikih. Ya, satu mil itu adalah sejauh mata memandang sejauh kemampuan mata. Nah, tapi itu masih samar. Yu'adilu alfa ba'in. Ya, yu'adilu alfa ba'in. Yang setara, kalau menurut para ulama fikih, itu setara dengan 100 ba. Ya, 100 depa tadi. Nah, berapa 100 depa? Wal ba'u arba'atu adru'in syar'iyyatin. Dan yang namanya satu ba itu sama dengan empat hasta. Ya, empat hasta. Kita pasti juga pernah belajar dahulu dalam bahasa Indonesia. Satu hasta itu panjang antara siku sampai ujung jari tengah. Ya, itu satu hasta. Nah, maka satu depa itu satu ba itu sama saja dengan empat ziro atau empat adro. Ya, jamaknya. Sama saja dengan empat hasta syara'i Ya. Nah, berapa satu hasta syar'i wadzira'u masafatu ma baina torfayil mirfaqi ila nihayati torofil usbu'il wusta minal yadi. Nah, ini yang tadi, satu hasta. Satu hasta, ya, secara syar'i itu adalah panjang antara ujung siku, ya dua ujung siku, ya dua ujung siku, sampai ke ujung jari yang tengah dari tangan. Ya, mudahnya panjang antara siku sampai ujung jari yang e, tengah. Ya, itu adalah satu hasta. Wa huwa yu'adilu, ya dan satu hasta itu adalah panjangnya kira-kira sitatan wa arba'ina wa juz'aini ala ashratin atau maaf Eh, yu'adilu sitta yu'adilu sittatan wa arba'ina wa juz'aini ala ashrati sinti mitrin. Ya. Itu sama saja kira-kira satu hasta itu 46,2 cm. Ya, saat 46,2 cm itu satu hasta. Jarak antara siku sampai ujung jari tengah fatakunu masa fatul mili, maka jadilah satu mil tadi, ya satu mil tadi itu menjadi berapa? Yaitu arba'atan, ya empat, yudrobu fi alfin, dikalikan seribu. Kenapa empat? Ya empat itu kan tadi satu ba itu empat ziro, ya satu depa itu empat hasta. Ya maka arba'atan yudrabu fi alfin, ya dikalikan seribu. Seribu tadi dari mana? Kan dikatakan satu mil itu seribu bak. Ya maka dikalikan dengan seribu. Kemudian, thumma yudrabu fi ya, thumma yudrabu fi sittatin wa arba'ina wa juz'aini ala ashratin yaitu dikalikan 4 dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan 46,2. 46,2 tadi asalnya dari satu hasta tadi. Yusawi, maka itu panjangnya itu sama saja dengan Yusawi samaniatan wa arba'ina wa samanamiatin wa alfi mitrin. Yaitu panjangnya sepanjang 1848 meter. Yaitu 1 mil. Ya, jadi tadi 1 mil itu sama saja dengan 1848 meter. Yang menurut para ulama fikih sekitar 1,8 km. Wal farsahu dan satu farsah yang tadi disebutkan ada farsah itu panjangnya salah satu amyalin, itu tiga mil. Ya, satu farsah itu tiga mil. Ai berarti tiga mil ma yu'adilu arba'ina wa khomsamiatin wa khomsa alfi mitrin. Ya ma yu'adilu arba'ina wa khomsamiatin wa khomsa alfi mitrin Berarti 3 mil itu sekitar, atau satu farsakh itu sekitar 5.540 meter. Ya, 5.540 meter. Wal baridu, dan satu barit itu miqyasu tulin fabitil miqdari indal fuqohai. Ya, sama satu barit itu adalah satuan jarak yang kadarnya atau jaraknya sudah di sepakati atau ditetapkan oleh para ulama fikih. Seberapa satu barit itu? Huddida bithnai asyara milan. Yaitu ukurannya sekitar 12 mil. Ya, 12 mil. Tadi satu farsah 3 mil. Kalau satu barit itu 12 mil. Ai, seberapa itu? Ma yu'adilu bihisa bidhira'i syar'iyyati yaitu yang setara dengan tadi perhitungan dari kan asalnya dari satu hasta ya satu hasta yang syar'i tadi asalnya dari 46,2 cm tadi ya berapa yu'adilu atau yu'adilu eh, sittatan wa sab'ina wa alfan wa maaf sittatan wa sab'ina wa mi'atan wa alfaini wa ashrina alfa mitrin. Ya, ashrina alfa mitrin. Setara dengan 22.176 meter. Ya, anha mishi kitabi. Ini dapat dilihat di catatan kaki dari kitab Al-Idahu wa Tibayanu fi ma'rifatil mikyali wal mizani. Ya, dapat dilihat di catatan kaki kitab Al-Idah wa Tibayan fi ma'rifatil mikyal wal mizan. Ibnir Rif'ati, ya buah karya Ibnur Rif'ah rahimahullahu ta'ala, safhata sab'in wa sab'ina, pada halaman 77. Kita kembali ke atas. Nahwu contohnya, sirtu farsakhon. Ya, saya berjalan, telah berjalan sejauh satu farsakh. Ya, satu farsak tadi ya berarti 3 mil. Tadi yaitu 5.540 meter, sekitar lima setelah lima setengah kilometer. Masyaina fil mazra'ati milan. Ya, kami telah berjalan di persawahan atau perkebunan tersebut sejauh satu mil. Nah, satu mil itu ya tadi kira-kira eh, 1848 meter. Kemudian koto alfarosu dan Ya, koto alfarosu dan Kuda tersebut telah melintasi satu barit. Dan satu barit itu tadi berarti sejauh kira-kira 22.176 meter. Nah, ini semua adalah contoh dari yang mubaham. Ya, golwah mil, farsah dan barit. Kita lanjutkan. Fa'inkanal makanu muhtason Ya, adapun jika isim makannya itu mukhtas, apa itu mukhtas? Wa lahu suratun wa hududun mahsuratun, yaitu isim makan yang memiliki bentuk dan juga memiliki batasan tertentu. Kadari, ya contohnya adalah rumah, wal masjidi dan masjid, wal jabali dan gunung. Ya, semua rumah, masjid, gunung itu memiliki bentuk dan memiliki batasan tertentu. Ya, mana yang masih rumah, mana yang masih masjid, mana yang masih gunung atau sudah bukan, itu semua dapat dijelaskan. Maka kalau isim-isim makannya mukhtas seperti ini, lam hanas buhu ala dzarfiyati. Maka tidak sah atau tidak boleh dinasobkan sebagai zorof wa wajaba jarruhu bil harfi fi dan wajib majrur dengan huruf jar fi nahwu contohnya sallaitu fil masjid. ya contohnya saya telah salat di masjid illa fi halataini nah nah isim makan yang muhtas itu hukum asalnya tidak boleh mansub sebagai dzaraf ya secara umum seperti itu hukum asalnya illa fi halataini melainkan pada dua keadaan. Ya berarti ada perkecualian di sini. Hukum asalnya isim makan yang muhtas' itu tidak boleh menjadi tidak boleh mansub sebagai dzaraf kecuali dalam dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna amilu dzarfil makaniyil mukhtassi huwal fi'lu dakhala au sakana au nazala. Ya, ini penting. Keadaan yang pertama yaitu ketika amil yang beramal ke dzaraf makan yang muhtas, itu adalah fiil. Dan fiilnya itu hanya tiga, yaitu dakhola, atau sakana, atau nazala. Jadi fiilnya khusus ya, dakhola, ya telah masuk sakana telah tinggal ya atau nazala telah turun atau bisa juga telah tinggal maka ketika fiil ini itu khusus faqad nasabal arabu kulla dzarfin mukhtassin ma'a hadhihi thalathati maka sungguh orang Arab terdahulu itu menasabkan setiap dzaraf Ya, setiap zorof maksudnya adalah isim makan yang muhtas, bersama dengan tiga fiil ini. Nahwu contohnya dakhaltul baita. Saya telah masuk rumah. Nah, al baita di sini memungkinkan untuk nasab sebagai zorof. Sakan daro. Saya telah tinggal di rumah. Maka ad ini memungkinkan untuk i'rab sebagai dzaraf. Ya daro, saya telah tinggal di rumah tersebut. Nazaltul balada, ya saya telah tinggal di negeri tersebut atau saya telah berhenti atau singgah di negeri tersebut. Itu juga al-balada memungkinkan untuk di-i'rab sebagai dzaraf. Wa yakunul wa yakunul fi'lul ladzi qablaha muta'addiyan ilaiha binafsihi atau maaf sebelumnya. Wa qad iftulifa fi i'rabi hadhil kalimati. Ya tadi. Wa qad iftulifa fi i'rabi hadhil kalimati. Dan para ulama berselisih pendapat ya diperselisihkan mengenai i'rab kata-kata tersebut ya al-baita ad-dara al-balada itu diperselisihkan i'rabnya. Dia itu mansub sebagai apa? Faqila, maka ada ulama yang mengatakan, innaha mansubatun alal maf'uliyati. Bahwa lafat al-baita, ad-daro, dan al-balada, itu mansubnya sebagai maf'ul bihi. Ya, jadi mansubnya sebagai maf'ul bihi. Itu pendapat sebagian ulama. Wa yakunul fi'lul ladhi qablaha muta'addiyan ilaiha binafsihi mubasyaratan. Maka kalau al-baita, ad-dara, al-balada itu adalah uh, maf'ul bihi, maka fiil yang sebelumnya yaitu dakhaltu, sakantu dan nazaltu itu menjadi fiil yang mutaaddi kepada kata-kata tersebut, ya kepada maf'ul bih. Ya dengan sendirinya secara langsung. Artinya mutaaddinya itu tidak perlu dengan perantaraan huruf jar. Wakila dan ada juga ulama yang mengatakan mansubatun ala zorfiyati Ya, lafat-lafat al-baita, ad-daro, dan al-balada itu mansub sebagai zorof Wa alaihi fahuwa mustathnan min qawlihi wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama. Maka kalau misalnya kata-kata al-baita, ad-daro, dan al-balada itu dianggap sebagai zorof mansub sebagai zorof maka itu dikecualikan dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama. Karena kalau menurut bait ini berarti isim makan itu hanya bisa menjadi dzaraf itu ketika isim makannya mubaham. Padahal al-baita ad dan al-balada itu tidak mubaham. Mengapa bisa dikecualikan? Likas rotilis mali Karena banyak penggunaannya, banyak ditemui penggunaannya di antara orang Arab. Waqila dan juga dikatakan ada ulama yang mengatakan mansubatun ala naz'il khafidhi. Ya mansubatun ala naz'il khafidhi. Yaitu mansub karena pengkhafatnya atau huruf jar, ada huruf jar yang dicabut atau diambil. Jadi misalnya ada huruf jar di antara uh, fiil dengan uh, maf'ul bihinya. Misalnya asalnya dakhaltu ilal baiti, ya dakhaltu ilal baiti. Kemudian ilanya diambil. Ya, ilanya diambil, kemudian al baiti tadi menjadi mansub. Itu maksudnya mansubatun ala nazil khafidhi. Kita lihat catatan kaki Unzur ini dapat dilihat di alkitabah ya alkitab buah karya si Bawaih. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata khamsin wa thalathina, halaman 35. Atau Al-Muqtadabu atau dilihat di Al-Muqtadab eh, Al-Mujallad al rabia jilid keempat safhata Sabain wa thalathina wa thalathimi'atin pada halaman 337. Ya, dua karya mubarrid atau mubarrad. Kemudian Al-Ighfal lil Farisi juga dapat dilihat di kitab Al-Ighfal buah karya Al-Farisi rahimahullahu taala Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua safhata 30 wa 300 halaman 303. Kemudian Syarah Ibnu Aqilin, ya Syarah Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah yang sangat masyhur Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata arba'in wa thamanina wa khamsimiatin halaman 540 halaman 584 ila safhati khamsin wa thamanina wa khamsimiatin sampai halaman 585 kemudian hasyiatul khudari ya hasyia al khudari al mujallad al awwala safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin halaman 198. Kemudian hasyatu syarhil azhariyati, hasyah syarah al-azhari, safhata ihda asyrata wa mi'atin. Halaman 111. An-Nahful Wafi, ya buah karya Abbas Hasan. al mujalladathaniya jilid kedua, Sofkhatathnatai, wa sitina wa mi'atin halaman 162 wa safhata thalathin wa khamsina wa mi'ataini dan halaman 253. Kita kembali ke atas. Wa hadha qawlu sibawaihi. Dan ini yang mengatakan mansub karena diambilnya huruf jar itu adalah pendapat sibawaihi. Wa Abi Aliyin al-Farisiyi dan juga pendapat dari Al-Farisi. Qala binul Anbari, qala binul Anbari, ya berkata Ibnul Anbari wa huwa sahihu dan itu adalah pendapat yang sahih. Kita lihat catatan kaki ya Asrarul Asrarul Arabiyyati. Dapat dilihat di kitab Asrarul Asrarul Arabiyyah safhata ihda wa thamanina wa mi'atin. Halaman 181. Kita kembali ke atas. Al-halatu thaniyatu, ya, keadaan yang kedua, di mana isim makan yang muhtas itu bisa menjadi dzaraf. Itu adalah an yakuna dzarful makaniyul muhtasu huwa kalimatu asyami. Nah, ini semakin khusus lagi. Bahwa dzaraf makan yang muhtas tersebut itu adalah kata syam. Ya, kata syam. Wa amiluhu huwal fi'lu dhahaba. Dan syam ini itu boleh menjadi zorof, boleh mansub, mansub sebagai zorof, walaupun itu muhtas, tetapi khusus untuk fi'il dhahaba. Ya, ini sangat spesifik. Jadi asyam dan dhahaba. Faqad qalatil arabu, maka sungguh orang Arab dahulu telah berkata, Dhahabatus syama. Ya, dhahabatus syama. Maka asyama di sini itu dapat di i'rab sebagai uh, dhorof, mansubnya sebagai dhorof. Ya, secara umum artinya ya saya telah pergi ke ke Syam. Ya, kemudian au kalimatu makkata atau kata Makkah wa amiluhu al-fi'lu tawajjaha. Ya, jadi Mak kata itu bisa menjadi dhorof walaupun dia isim makan yang muhtas, asalkan amilnya adalah fi'il tawajjaha. Ya, tawajjaha. Faqada qalatil arabu, maka sungguh orang Arab dahulu mengatakan, tawajjahtu makkata. Ya, tawajjahtu makkata. Saya menuju ke Mekkah. Fayun sabu ala dzarfiyati ma'a hadzal fi'li duna ghairihi Ya maka Syam ya dan Makkah, ya Syama dan Makkata itu dinasabkan sebagai dzaraf. Namun hanya uh, amilnya harus fiil-fiil ini yaitu dzahabtu Syama dan tawajjahtu Makkata. Ya, tidak boleh diterapkan pada fiil yang lain. Wa yajuzu kaunuhu mansuban ala naz'il khafidhi. Dan boleh juga itu mansubnya Sebab, atau karena tadi dicabutnya atau diambilnya huruf jar yang memajrurkan. Ya misalnya asalnya dhahabatu ila syami. Ya kemudian ilanya ila, dihilangkan, kemudian asyama dibaca mansub. Kama taqaddama fi ta'attil fi'li wa luzumuhu sebagaimana telah berlalu pada bab ta'atil fi'li ya fi'il yang muta'ati dan fi'il yang lazim wa qaulu si bawaihi dan ini juga adalah pendapat dari si An-nau'utsani kemudian jenis dari isim makan yang kedua yang dapat dinasabkan sebagai dzaraf ya itu adalah masigha minal masdari ala wazni maf'alun au maf'ilun yaitu apa yang diturunkan dari masdar ya karena ini mengikuti pendapat bahwa asal dari kata dari tasrif istilahi itu adalah masdar. Apa yang diturunkan atau diderivasi dari masdar mengikuti wazan maf'alun atau maf'ilun. Ya di tasrif istilahi. latihan 'alal makani dan wazan-wazan tersebut itu menunjukkan akan tempat. Wasyar syartu nasbihi dan syarat di mana masdar atau maaf isim zaman ini itu isim makan ini itu dapat dinasabkan an yakuna amiluhu min lafzihi. Nah ini yang penting. Amilnya itu harus berasal dari masdar yang sama juga. Ya, amilnya itu harus berasal dari masdar yang sama juga. Ya, dari akar kata yang sama. Tadi misalnya amilnya adalah Roma. Ya, Roma. Maka isim makannya adalah marman. Ya, harus berasal dari kata yang sama. Nahwu contohnya waqaftu mauqifal khatibi. Ya, saya telah berdiri di tempat berdirinya khotib atau di mimbar. Maka waqafa dan mauqifun itu berasal dari kata yang sama. Ya, berasal dari akar kata yang sama. Kemudian maka maq'adal mudarrisi. Saya telah duduk di tempat duduknya guru tersebut. Maka qa'ada dan maq'adun itu juga berasal dari akar kata yang sama. Maka pada saat itu boleh mauqifa dan maq'ada dinasabkan sebagai dzaraf. Wa taqulu fi ghairil mukhtassi ya dan Engkau katakan untuk isim makan yang tidak muhtas jalastu majelisan. Ya, saya telah duduk ya, di tempat untuk duduk. Ya, di tempat untuk duduk. Dan itu goirul muhtas Ya, dia itu masih mubaham. Ya, karena berupa isim nakiroh. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida sam Ya, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan ya berita-beritanya. Maka di sini perhatikan ada naka'udu, ya naka'udu Kemudian zorofnya adalah maqa'ida. Yang maqa'ida itu adalah jamak dari maq'ad. Yang jamak dari maq'ad. Karena berasal dari akar kata yang sama, maka maqa'ida itu dapat di i'rab sebagai zorof. Kemudian kita lanjutkan fa in kana 'amiluhu min ghairi lafzihi ta'ayyana jarruhu bi fi. Adapun jika amilnya itu tidak berasal dari lafat yang sama, ya tidak berasal dari akar kata yang sama, ta'ayyana jarruhu bi fi. Maka wajib dimajarurkan dengan fi. Nahwu contohnya jalastu fi maq'adil muallimi. Saya telah duduk di tempat duduk guru tersebut. Maka maq'ad itu bukan berasal dari jalasa. Ya bukan berasal dari akar kata yang sama dengan jalasa. Maka harus dimajrurkan dengan fi. Wa ma waroda min nasbihi fahuwa syadzun. Adapun jika kita mendengar ucapan orang Arab yang mengatakan hal yang serupa dengan nasab, misalnya ada orang Arab mengatakan jelas tu maka adal muallimi. Nah, itu nasabnya itu syadz ya. Sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikiaskan yaitu khusus pada kondisi tersebut atau mungkin syair tersebut. Ya. La yasihul qiyasu 'alaiha 'alaihi. Ya, maka tidak boleh untuk mengkiaskan melalui ucapan orang Arab yang kita dengar tersebut. lihim sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, huwa minni maka adal qabilati ya huwa minni maq'adal qabilati. Antara dia dengan aku itu seperti tempat duduknya kabilah. Ya. Di sini tidak ada, ya tidak ada fiil ada di situ. Nah, kita lihat catatan kaki. Apa maksudnya maq'adal qabilati? Anna fulanan qoribun minni. Maksudnya orang tersebut itu dekat denganku. Kaqurbi makani qu'udil qabilati inda taulidil mar'ati. Sebagaimana dekatnya ya tempat duduk ya para kabilah ya di sekitar seorang wanita yang akan melahirkan. Ya mungkin ini adalah kebiasaan orang Arab terdahulu bahwa ya ketika seorang wanita akan melahirkan itu di sekitarnya itu Ya, para kabilah duduk di situ. Kita kembali ke atas. Wa masjarol kalbi ya masjarol kalbi huwa minni masjarol kalbi ya antara dia dengan aku itu seperti ya, tempat diusirnya anjing atau apa maksudnya anna fulanan ba'idun ya bahwa fulan maknahu anna fulanan ba'idun bahwa dia itu jauh dari aku. Ka bu'dil makanil ladzi ya sebagaimana jauhnya tempat yuzjaru ilaihil kalbu yang anjing itu dihalau atau diperingatkan dimarahi untuk pergi ke sana. Ya, tidak boleh mendekat. Wa yuradu bihi adzammu dan maksud ungkapan ini itu celaan. Ya hubungan antara aku dengan dia itu dia itu jauh Ya, mudahnya seperti itu. Kita kembali ke atas. Wa mana tol wa mana tosuroya wa mana tosuroya huwa minni mana tosuroya antara dia dengan aku itu seperti tempat tergantungnya bintang kejora. Apa artinya? Ini semua ungkapan bahasa Arab. Maknahu, makna dari mana tosuroya itu adalah anna fulanan fi makanin ba'idin. Bahwa fulan itu berada di tempat yang jauh. Kabung di suraya. Ya, sebagaimana jauhnya bintang kejura. Aman Amman yarumu an yattasila biha. Ya, bintang kejura itu jauh bagi seseorang yang ingin untuk menggapai bintang kejora tersebut. Bimakna artinya adalah annahu faridun fi syarafihi bahwa dia itu ya tidak tertandingi kemuliaannya warifati qadrihi dan juga tidak tertandingi dari sisi tingginya derajatnya artinya beda level ya mudahnya seperti itu dia dan saya itu beda level ya karena itu dia sangat jauh bagaikan bintang kejora yang ada di langit sana karena dia terlalu mulia untukku dan terlalu tinggi derajatnya untukku. Kita kembali ke atas. Fadzorfu ada masjaro manato ja'a mansuban. Maka lafat ada masjaro, dan manato itu dibaca mansub. Wa amiluhu kainun. Maka amilnya adalah kainun. Ya au mustaqirrun atau mustaqirrun al-muqaddaru. Yang kainun atau mustaqirrun itu ditakdirkan. Ya, artinya dihapus. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu wa kullu waqtin qabilun dzaka ila akhirih. Ai maksudnya kullu ismi zamanin yaqbalun nasba 'ala dzarfiyyati. Setiap isim zaman itu dapat menerima nasab sebagai dzaraf. Artinya setiap isim zaman itu dapat dinasabkan sebagai dzaraf. Mubahaman kana am mukhtasan, baik itu isim zamannya mubaham atau isim zamannya itu mukhtas, ya, baik yang samar maupun yang sudah dikhususkan. Kemudian amma dzarful makani fala yaqbaluhu fi halin minal ahwali. Adapun dzaraf makan itu tidak dapat menerima nasab sebagai dzaraf dari banyak keadaan. Illa fi hali kaunihi mubahaman. Ya melainkan jika isim makan tersebut itu adalah isim makan yang mubaham. Ya maka dia bisa dinasabkan sebagai dzaraf. Nahwu contoh dari isim makan yang mubaham asmaul jihati yaitu isim-isim yang menunjukkan arah. Nahwu fauqa seperti di atas, tahta di bawah ila akhirih. Wa kadza asmaul maqadiri. Demikian juga isim-isim makan yang mubaham adalah isim-isim yang menunjukkan takaran seperti jarak dan lain sebagainya. Wa kadza min masdaril fi'li. Ya, demikian juga isim makan yang dia itu diturunkan dari masdar suatu fi'il. Ka marman. Ya, contohnya adalah marman. Marman itu adalah isim makan min masdaril fi'li Roma. Dari masdarnya fi'il Roma. Wa yushtaratu fil qiyasi ala atau wa yashtaritu dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan syarat fil qiyasi ala hadha. Ya, memberikan syarat untuk ya mengkiaskan akan hal ini. Yaitu syarat supaya marman itu dapat menjadi dzaraf. Syaratnya apa? An yaqa hadzal mushtaqqu dzarfan limajtama'a ma'ahu fi aslihi. Yaitu marman tersebut itu harus isim mustaq tersebut atau isim yang diderivasi atau isim makan tersebut yang dibentuk dari tasrif istilahi itu harus menjadi dzaraf bagi fiil atau bagi amil yang berasal dari kata atau akar kata yang sama. Ya, lima juta ma'amahu fi aslihi harus sama huruf-huruf penyusunnya atau berasal dari akar kata yang sama. Ai maksudnya yakuna dzarfu wa amiluhu min aslin wahidin. Ya, mudahnya seperti ini, dzaraf antara dzaraf dan amilnya itu berasal dari akar kata yang sama, berasal dari masdar yang sama. Ka mujama'ati waqafa li mauqifin. Sebagaimana Ya, berasal dari kata yang sama, fi'il wakofa dengan isim makan mauqifun. Filistiqoqi minal wukufi. Karena sama-sama diturunkan dari masdar wukuf. Ya, wakofa adalah fi'il maudi dari wukuf. Kemudian mauqifun adalah isim makan dari masdar wukuf. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.